Dan sahabat muslim sekalian, insya Allah sejenak lagi kami akan menghadirkan kajian kajian tablik akbar yang akan ya, dengar, yang akan kami laks, uh, hadirkan bersama Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah dengan tema pembahasan 24 jam pembahasan eh, uh, 24 jam bersama sunnah Nabi langsung dari Masjid Jamasba Bantul. Dari Studio Radio Muslim kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti dan mendengarkan. Jangan pelit-pelit lah antum lah. Antum aku ahlu sunnah wal jamaah. Mengaku pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tapi kalau dengar nama beliau Allahu Akbar kadang kala belum nih Belum belum terbiasa kita bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal orang yang jatuh cinta pernah jatuh cinta jemaah. Anak kayaknya mau anak turunkan kursinya ini. Nggak apa-apa Ustaz. Nggak bisa turun. Oke nggak apa-apa nggak apa-apa Ustaz. Orang kalau lagi jatuh cinta itu dengar nama kekasihnya disebut, berhenti dia tuh. Ini ada apa nih? Ngomong-ngomong pacarku gitu kan. Itu kalau lagi jatuh cinta. Bagaimana dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau adalah Khalilur Rahman. Beliau adalah kekasih yang paling dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan yang seharusnya kita cinta kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk beliau dan untuk keluarga beliau, anak cucu beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, yang terutama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan seluruh sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd Ana jadi nggak enak nih di sini. Ada Ustaz Aris di sini mah. Masa anak tapi Ustaz nggak apa-apa kan Ustaz? Saya mau nulis. Allahu Akbar. Nah, katanya Ida hadaral ma batalat tayammum. Itu ada kaidah fikih. Kalau ada air nggak boleh tayammum. Antum nggak sah sholatnya tuh. Ada air tayammum sama anak nggak sah. Dan ini airnya nih Ustaz nih. Tapi mau nggak mau udah sampai Jogja nih Ustaz. Ya terpaksa. Sebelum kita mulai kajian kita jemaah. Tanggal berapa hari ini itu? Tanggal 23 Rojab. Hah? Tanggal 3 Rojab. Betul? Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya betul itu. Tinggal sedikit lagi antum benar itu. Kurang betul gitu. Nah, antum iya. Tanggal berapa? tanggal tidak tahu. Kayaknya nggak ada tuh di penanggalan tuh. Masa tanggal tidak tahu gitu kan? Kalau antum? Iya. Tanggal 10 Mei 2014. Iya, sama kayak yang di masjid tuh. Antum lihat tuh. Tanggal 10 Mei 2014. Tapi kayaknya bukan tanggalannya orang Islam itu. Yang anak tahu orang Islam tuh penanggalannya Hijriah. Tapi kadang-kala saya bingung di masjid, di masjid nih, bukan masjid jamas apa jamas? jamas ba aja. Banyak masjid itu penanggalannya pakai penanggalan Kristus. Masehi itu artinya Kristus. Karena memang mereka memulai penanggalan mereka dengan lahirnya Nabi Isa alaihissalam yang diklaim sebagai Tuhan oleh mereka. Dan itu hak mereka, nggak ada masalah. Semua agama itu punya penanggalan masing-masing. Dan antum bisa lihat di penanggalan kita itu. Ada tahun besar Cina. Apa namanya? Apa? Nggak apa-apa. Kalau antum nggak tahu, sama-sama nggak tahu. Ada tahun uh, tahun barunya Jawa. Pokoknya ada macam-macam. Semua punya. Dan umat Islam memiliki penanggalan sendiri. Nggak sama penanggalan kita. Allah Jalla Jalaluh berfirman memberitahu kita bahwa dia telah meletakkan penanggalan khusus buat hamba-hambanya yang beriman. Dia berfirman dalam surat At-Taubah, "Inna iddatash Allah 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawa wal ard minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum." Allah mengatakan jalla jalaluh sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah tertulis pada hari penciptaan langit dan bumi itu di sisi Allah adalah 12 bulan. Yang pertama bulan apa? Yang pertama Januari. Nih, seneng saya. Ini men menandakan kita benar seperti ini. Antum jangan ngomong enggak saat kita enggak seperti itu. Ini sebagai contoh. Awalnya Januari, akhirnya Desember. Itu penanggalannya Masehi kita katakan Kristus. Sedangkan yang Allah sebutkan di kitabnya ini yang empat itu haram, itu bulan-bulan Islam. Awalnya siapa yang mau nyebutkan lengkap? Anak kasih hadiah. Lengkap. Ya, tunggu dulu lah. Ada yang jawab di sini. kok dulu kok dah gitu kan? Iya, silahkan. Nah, kemudian, wah ini Rajab, Syaban, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sepuluh itu cuma mah. Ya Allah, siapa yang mau jawab? Kayaknya tinggal dua lagi. Nah, fadal Bapak Masya Allah, barakallahu fikum. Fadal, fadal, fadal. Antum ambil hadiahnya. Masya Allah. Ternyata nggak nyangka yang sudah jenggotnya putih bisa jawab. Biasanya kan yang tua kan sudah susah ngapalin gitu kan nggak hafal-hafal. Kayaknya beliau ini hafal dari muda. Insya Allah. Minha arbaatun hurum. Sebutkan empat arbaatun hurum. Ya, antum. Rajab. Terus Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram. Gak urut tuh. Mau diulangi lagi yang pertama? Masya Allah, barakallah fikum. Fadal, fadal habibi. Silahkan. Iya. Minha arba'atun hurum. Fala tadlimu fihinna anfuzakum. Ini anda, kita sekarang ini masuk bulan Rajab. Masuk bulan Rajab, termasuk bulan haram nih. Yang bulan haram ini memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan bulan yang nggak haram. Dibandingkan dengan bulan umpamanya bulan Syawal, dibandingkan dengan bulan eh, Sofar, Rajab ini punya memiliki kekhususan sendiri walaupun tidak ada amalan khusus pada bulan Rajab tersebut. Maka tolonglah kita umat Islam ini penanggalannya di masjid paling enggak diganti gitu. Bukan masjid ini aja, mana aja. Pengumuman-pengumuman kalau bisa. Dan Alhamdulillah Muhammadiyah ini sudah memiliki penanggalan khusus. Sudah memiliki penanggalan uh, takwim hijrinya itu sudah ada. Dan ini berkaitan dengan agama kita jamaah. Jangan meremehkan hal itu. Itu adalah simbol sebuah peradaban. Tatkala kita mengekor kepada Kristus, kepada penanggalannya Masehi, mau nggak mau itu jadi ekor. Dan sampai kapan kita akan jadi ekor? Antum tahu kalau sapi jalan tuh. Ekor itu cuma jadi shh, cuma buat bersih-bersih. Enggak. Kita harus buktikan bahwasanya kita punya peradaban dan ini ibadah-ibadah kita. Puasa bulan apa? Bulan apa puasa? Betul. Iya, itulah jawabnya. Puasa bulan Ramadan. Puasa tanggal 28 Juni kayaknya. Kok bisa puasa Juni itu dari mana? Kita puasa dari zaman Rasul sampai sekarang itu di bulan Ramadan. Lebaran tanggal berapa? Tanggal 1 Syawal gitu kan. Enak hidup kita ini. Cuma karena umpamanya puasa sunnah, puasa yang tanggal 13, 14, 15 itu Hijriah apa pakai Masehi? Pakai Hijriah jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, Ana sampai sekarang belum bisa mencerna. Mungkin karena kekurangan Ana juga. Ana ini Ustaz, melihat di masjid-masjid agung itu ada jam yang ada loncengnya Ustaz. Ketika jam sekian, teng, teng, anak kadang berpikir, ibadah mereka pakai lonceng. Maka sampai sekarang saya nggak paham kenapa ada lonceng. Bisa nggak suaranya dihilangkan? Insya Allah bisa. Nggak tahu Ustaz. Ya, ini sekedar selingan ya. Kajian kita judulnya apa? 24 jam bersama Rasul SAW. Tapi Anda dikasih waktu sampai jam 9 Ustaz. Kita kajiannya 24 jam. Maka siap-siap nginep semua di sini insya Allah. Panitia nyediakan makan malam. Tanggung jawab yang kasih judul 24 jam ini harus tanggung jawab. Jamaah jauh-jauh datang. Iya, Zat. Ada makan malam, Zat? Oh, ada. Ada jamaah. Di depan sana ada restoran-restoran. Itu misalnya seperti itu. Alhamdulillah disediakan sama panitia. Maka ya siap-siaplah. Kayaknya udah mau azan isya jam berapa kan isya Allah? Oh, masih ada waktu. Bismillah. Yang ketiga, sebelum kita mulai, Ana sebenarnya lebih suka ditulis Syafiq bin Riza bin Hasan Basalama daripada Dr. Syafiq R Basalama. Iya. Karena nggak cukup tempatnya yang dibuang nama bapak Ana. Ini termasuk nggak birul walidenan. Iya, Antum ketika tidak menyebutkan nama ayah antum, itu termasuk gimana antum? Ayah antum yang dia salah satu penyebab antum hadir ke dunia ini, nggak disebutkan nama dia. Maka disebutkan, mana? R, Ustaz. Mana ini R. Al-Ab al-A'la, Al-Ab al-A'la katanya. <laughs> Tapi terus terang jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'allamu min ansabikum ma tasilu arhamakum. Kalian ini pelajarin tuh nama-nama bapak kalian tuh. Supaya kalian bisa silaturahim. Supaya tahu sama sepupu kita, sama dua pupu kita. Sepupu itu bahasa Jawanya Ustaz, misanan Ustaz. Hah? Mak sama. Hah? Nak sama. Nak sana. Nak sana. Nak Madura ya. Bukan. Nak Jogja. Oh Jogja. iya. Kita harus pelajari itu. Nasab kita itu harus kita pelajari. Jangan mengatakan Ustaz. Ada apa Ustaz? Syekh Bakar Abu Zaid ceritakan. Di barat dulu, di barat dulu mereka itu namanya sama menggunakan nasab. Umpamanya sampai sekarang mungkin sebagian masih menggunakan namanya Robert son of Michael begitu kan. Bin Michael Itu untuk anak asli. Bukan hasil zina. Ada binnya. Tapi kemudian di barat itu ada pergaulan bebas yang menyebabkan banyak anak yang nggak punya bapak. Akhirnya mereka caranya kalau yang nggak resmi nikah itu uh, e, mekel atau robet mekel. Sampai terjadi senjangan sosial. Kelihatan nih yang anak zina sama anak hasil nikah. Kemudian dihilangkan tuh, binnya dihilangkan semua. Supaya sama rata. Dan kita pun terpengaruh. Alhamdulillah kalau nikah masih pakai bin ya, Ustaz. Saya pernah ada teman tanya Ustaz, anak mau ngasih nama anak anak Ustaz. Namanya panjang banget. Anak ngomong, sudahlah namanya Zakiyah binti Ahmad. Ah, itu kan kayak mau nikah aja Ustaz kata dia. Kalau pakai binti itu kayak mau nikah. Bukan binti itu artinya putriku. Anaknya bapaknya. Siapa ya yang hafal nama sampai kakeknya yang nomor lima? Anak kasih hadiah paling besar. Nah, fadal. Paling gede nih hadiahnya. Nomor lima nomor empat, nomor empat. Nah, fadal. Sukardi Alatas bin Abdul Aziz bin Abdul Wahab bin Idrus. Tinggal satu lagi. Itu kan sama tiga bapaknya itu. Nggak hafal. Anak kasih yang kecil hadiahnya itu lah. Iya, yang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Fadal, fadal, fadal. Langsung kasih ke sana. Ya barakallahu fikum. Tolonglah kita pelajari nasab kita. Karena ada hak orang tua kita, ada hak kerabat kita. Tatkala kita tahu sama nasab kita, ketemu sama fulan di pasar, ente siapa namanya? Fulan. Umpamanya namanya Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim bin Zain. Oh, ente masih ada hubungan sama anak. Itu Zain kakek anak juga, gitu kan? Ketemu, oh masih kerabat. Itulah Rasul mengatakan ta'allamu min ansabikum mata silubi arhamakum. Gimana kita mau silaturahim orang kita nggak tahu sama nama kakek kita kadang kala. Taunya siapa nama kakeknya? Eyang Kakung. Eyang Kakung nama kakeknya. Punya nama kakek kita itu. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kita akan mulai kajian kita tentang 24 jam bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tua silahkan nyenden gitu jangan yang muda nyenden kan nggak enak sama yang tua walaupun kita kajiannya panjang itu. jadi faktorlah yang muda-muda maju ke depan yang tua kalau mau nyenden kan nggak apa-apa so. iya ini termasuk adab adab belajar juga para jamaah rahimakumullah betapa indahnya tatkala kita bisa hidup bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam indah sekali tapi itu suatu sejarah yang tidak bisa terulang kembali maka kita tidak perlu mengharapkan hal itu. Karena nggak mungkin. Kita bersyukur kepada Allah dilahirkan dalam kondisi muslim. Bisa mengenal sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak tahu. Andai kata, andai kata kita hidup di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira kita beriman dengan beliau tidak? Nggak tahu kita. Berapa banyak orang-orang yang berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tapi ternyata Allah memasukkan dia ke dalam api neraka. Banyak. Dan berapa banyak orang-orang yang sholat di belakang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat di belakang Rasul Sallallahu mendengarkan ceramah beliau, tapi ternyata dia fidarkil asfali minan. Dia berada di Ada sesuatu yang sebenarnya bisa kita lakukan sehingga kita bisa merasakan hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa merasakan indahnya nafas-nafas beliau yaitu tentunya dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 24 jam amalan Rasulullah SAW penuh dengan hikmah, penuh dengan ajaran-ajaran yang mengandung pelajaran buat umat bagi kehidupan mereka. Beliau telah memberikan contoh sempurna buat umatnya. Kalau tadi ketika mukaddimah disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sesungguhnya telah ada buat kalian di diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik. Para jamaah sekarang kita ini krisis suri tauladan. Anak-anak kita mungkin yang udah ngaji berkurang. Tapi keluarga kita kadang kala jadi idola mereka siapa? Pemain-pemain bola. Ronald Ronald siapa? Ronaldo. Ronaldo. Allahu Akbar. Pakai itu namanya Ronaldo dibawa ke masjid. Saya kenapa berpikir ya Allah katanya. Ini namanya orang kafir. Kenapa dia bawa ke masjid? Karena dia cinta sama Ronaldo. Kalau yang cinta sama Manchester. Saya kalau salah ngomong tolong dibetulin karena saya nggak pernah nonton Manchester. Kadang kala di motornya dikasih itu. Manchester bajunya Manchester, di bukunya, iPadnya kasih itu Manchester. Kenapa? Karena dia cinta. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Yuhsyarul mar'u ma'aman ahad." Orang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Dan ternyata orang-orang non-muslim itu pintar giring kita. Tahun 2000 kira-kira, 1421 Hijriah. Saya bertemu dengan teman-teman dari Bosnia. Dia bawa majalah dari Bosnia. Syafiq kata dia, itu tahu. Nih, majalah. Bagus nih majalah ini sebenarnya. Tapi ada satu yang berbahaya di majalah ini. Anak ngomong yang mana? Dia buka. Di dekat halaman terakhir itu, di situ ada uh, cerita tentang artis-artis tentang bintang film bintang film ini. Ini dibikin supaya anak-anak kita itu niru mereka. Diceritakan fulan ini bagaimana, fulan ini seperti ini. Dan berapa banyak orang-orang di antara kita yang suka sama itu idola-idola mereka. Dibikin umpamanya acara idola ini, idola ini, macem-macem idola. Karena umat ini butuh idola. Manusia itu dilahirkan suka niru. Suka niru. Siapa aja. Bapaknya sholat. Anaknya tahu-tahu berdiri, ikut sholat. Allahu Akbar. Bapaknya sujud, ikut tungging dia. Karena manusia diciptakan itu suka meniru. Maka diciptakanlah, dibuatlah idola-idola, panutan-panutan. Agar orang itu meniru mereka. Masih ada waktunya Ustaz. Tapi kota itu Ya. Dua menit katanya. Dua menit. So. Nah, maka berkaitan dengan itu kita perlu mengkaji tentang sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita kenal sama sunnah Rasul SAW, anak kita, subhanallah. Alhamdulillah. بسم الله جزاك الله خير مع الأهل أو مع الأهل أستاذ مع الأهل الأهل طلبت مني بأن ترافقني هي قال أريد أن أمشي إلى قلت يلا خلاص مشينا بالقطار من بالقطار نعم من جنب الى مرحبا آه الله يبارك فيكم استاذنا ما شاء الله ما شاء الله كيف الدعوة هنا أستاذ الله إن شاء الله الحمد لله آه، المستقبل آه، في الدروس متنوع الحمد لله الحمد لله نريد هم أوام الناس هذا الذي نريده أستاذ. نريد أن نستخدم أوام الناس أما طلاب العلم فبنعمة هؤلاء هذا خلاص هذا من اختئاب ما شاء الله ما شاء الله هذا أيضا هكذا سبحان الله جبن ستخفي Nah, ya. Kita alhamdulillah jamaah hidup lagi lampunya. Nikmat lampu itu ternyata jamaah. Tapi itu juga nikmat kalau mati lampu. Kalau hidup terus lampunya nggak bisa tidur itu. Alhamdulillah kita cukupkan sampai sini dulu. Tapi